Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Uh, sekarang kita akan mengkaji kitab Muqarrar fi Tauhid. Karena materi-materi yang yang sudah lalu insya Allah dianggap bisa menjadi apa menjadi pembuka dalam wawasan pemahaman tauhid ini dan sekarang kita akan uh, apa mengkaji dengan apa uh, satu kitab yang merupakan panduan untuk daurah-daurah syar'iyah di muaskarat daulah Islamiyah kitab ini Muqarrar Tawahid ini adalah diterbitkan oleh Hayatul Ifta wal Bukhus fi Daulah Al-Islamiyah sehingga uh, kitab ini menjadi panduan bagi setiap uh, apa calon junud daulah Islamiyah sebelum mereka uh, apa terjunkan mereka harus mengikuti daurah daurah syariah yang diantaranya adalah materinya adalah kitab mukarrar tauhid ini. Nanti uh, antum sudah nak kasih itunya apa filenya nanti silakan di di di print kemudian masing-masing nanti mengcopy dan agar memegang risalah setiap kajian uh, pada pagi hari ini. Sekarang kita masuk saja langsung ke dalam uh, eh, mukaddimah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Am, uh, Amma ba'du Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فَإِنَّ أَصْلَ الدِّينِ وَقَاعِدَتَهُ وَأَسَاسَهُ هُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْكُفْرُ billahi Sesungguhnya uh, pokok din ini pondasinya eh, uh, dan dasarnya adalah al-imanu billah wal kufru bitogut iman kepada Allah dan kufur kepada togut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala faman yakfur bit tawuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wasqa fisamalaha Barang siapa kafir kepada tagut dan iman kepada Allah, maka dia telah memegang al-urwah al-wusqa, ikatan tali yang sangat kokoh yang tidak mungkin putus. Kemudian wala yantazimul insanu fi silkil islami wa yastazillu bi dhillihi wa yan'amu bi hukmihi illa bi ma'rifati asli dini wal amali bihi. Dan seorang tidak teruntai di dalam uh, untaian Islam, karena dia bukan orang muslim dan tidak berteduh dengan uh, naungan Islam dan tidak merasakan nikmat e, apa tidak mendapatkan e, nikmat hukum Islam kecuali dengan mengenal asluddin dan mengamalkannya. Orang tidak menjadi muslim dia kecuali dengan apa? Dengan mengetahui asluddin ini dan mengamalkannya. Dan orang tidak akan merasakan e, nikmatnya mengamalkan uh, apa uh, berteduh di tidak ber, tidak bisa apa tidak dianggap sebagai orang yang berada dalam dairatul Islam lingkaran Islam kecuali orang yang mengenal asluddin ini dan mengamalkannya. Kenapa? Fatauhidu asluddin walubbuhu wa asasuhu alladhi yambani alaihi jami'uddin wala yasihu imanun wala yuqbalu amalun illa bitahqiqihi wal bara'ati min diddihi. Tauhid itu adalah asluddin, pokok din ini. Walubuhu dan apa? E, eh, saripatinya. E, eh, dan apa? Asasuhu, pondasinya. Yang mana seluruh hukum-hukum din ini dibangun di atasnya dan tidak sah keimanan dan tidak diterima amalan apapun kecuali dengan merealisasikan tauhid ini dan berlepas diri dari lawannya itu apa? Syirik. Jadi tauhid itu merupakan pokok ya, inti fondasi dinul Islam yang mana seluruh ajaran Islam itu dibangun di atas dasarnya. Sehingga ketika orang membangun Islam tapi tidak dilandasi dengan tauhid, maka bangunannya itu hancur, tidak bisa berdiri. Sebagaimana orang membangun rumah tapi tidak memiliki fondasi, maka akan roboh. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Tentang apa? Tentang e, Islam ini apa? Rasul Amri al-Islam. Kepala segala urusan itu adalah Islam. Jadi pokoknya. Makanya orang tidak disebut orang kalau tidak ada kepalanya. Orang masih disebut orang kalau ada kepala, ya walaupun tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, masih disebut orang dan masih bisa hidup. Tapi kalau sudah tidak ada kepala, maka orang tidak akan bisa hidup. Jadi seluruh din ini dibangun di atas apa dasar tauhid ini. Makanya eh, para ulama menafsirkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepada aku. Sebagian ulama menafsirkan liya'budun dengan li, supaya mereka mentauhidkan aku. Tauhid adalah bagian daripada ibadah. Tapi kenapa ulama menafsirkan ibadah dalam ayat Az-Zariyat tersebut dengan tauhid? Karena tauhid adalah pokok dari segala ibadah dan ibadah-ibadah yang lain tidak akan diterima kecuali bila didasari dengan tauhid. Keimanan seseorang tidak sah tanpa ada perrealisasian tauhid dan baro dari syirik. Begitu juga amalan tidak akan diterima kecuali dengan merealisasikan tauhid dan baro berlepas diri daripada lawannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna jannata barang siapa mengerjakan dari amal-amal soleh itu baik laki-laki maupun perempuan sedang dia mukmin yaitu orang yang bertauhid maka mereka itu akan dimasukkan ke dalam surga dan tidak dizolimi sedikit pun. Jadi ada balasan surga terhadap amal soleh yang dikerjakan dengan syarat apa? Wahwa mukmin, orangnya mukmin. Sedangkan orang tidak bisa disebut mukmin kecuali dengan merealisasikan tauhid. Makanya uh, Rasulullah SAW yang merupakan Sayyidul Muwahhidin, merupakan Khatamul Anbiya, Imamul Mursalin, diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala seandainya beliau melakukan kemusyrikan, tentu apa seluruh amalannya apa? Hapus. Allah mengatakan, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, seandainya kamu berbuat syirik, maka tentu hapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang yang rugi. Jadi tidak diterima iman kecuali ada tauhid. Tidak diterima amalan kecuali dengan perealisasian tauhid dan barok daripada syirik dan para pelakunya. Itu adalah hal yang sudah sering dijelaskan. Wa tauhidu aslu izzatil muslimina wa masdaru quwwatihim wa ijtima'ihim wa bihi yazfaruna bima'iyatillahi wa husni ta'yidihi wa yukarramuna bidifa'illahi anhum wa tamkinihim wa nusratihim ala a'daihim. Tauhid itu merupakan sumber kejayaan kaum muslimin. Merupakan asal izzah kaum muslimin dan sumber kekuatan mereka dan persatuan mereka. Tidak ada izzah, tidak ada kekuatan bagi kaum muslimin kecuali bila mereka merealisasikan tauhid. Jadi tidak ada kekuatan, makanya eh, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan eh, kejayaan tamkin di muka bumi ini kepada orang-orang yang intisab kepada Islam yang memperjuangkan Islam dengan apa? Bukan dengan didasari tauhid. Jadi sumber kekuatan kaum muslimin itu adalah tauhid. Karena tauhid itu bukan sekedar, sekedar pemahaman di tapi pengamalan yang menyebabkan eh, dahulu ada sahabat yang memiliki nilai satu, eh, seribu orang. Kenapa? Karena kekuatan tauhidnya dan juga merupakan sumber apa persatuan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala Eh, mengatakan wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafa baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum Allah menyatukan di antara hati mereka dan seandainya kamu menginfakkan yang e, eh, semua yang ada di muka bumi ini tentu kamu tidak bisa menyatukan hati mereka tapi Allah lah yang menyatukan jadi manusia itu bisa bersatu di atas dasar apa tauhid bila didasari dengan tauhid. Allah juga mengatakan ketika menyebutkan mengingatkan tentang karunia Allah yang Allah berikan kepada uh, kaum muslimin. Dahulu Allah mengatakan wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Di saat da kalian dahulu bermusuh-musuhan. Kemudian Allah menyatukan di, di antara hati kalian sehingga kalian dengan sebab nikmat Allah tersebut kalian menjadi ber, bersaudara. Nikmat Allah apa di sini? Adalah tauhid. Dengan datangnya Rasulullah SAW mendakwahkan tauhid kepada orang-orang Arab yang eh, kepada orang-orang Madinah waktu itu yang sebelumnya mereka selalu berperang, berseteru, ya, bermusuhan. Ketika datang Rasulullah membawa tauhid, mereka apa? Mereka menerima tauhid, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati mereka. Makanya orang ketika berjamaah tapi bu, tidak di atas dasar tauhid, maka rentan dengan apa? Dengan perpecahan. Wabihi nabi ma'iyatillahi wa husni ta'yidihi. Dengan tauhid itu kaum muslimin mendapatkan kebersamaan Allah dan dukungannya. Karena Allah Subhanahu wa taala e, kebersamaan Allah itu di sini maksudnya kebersamaan yang sifatnya khassah. Kebersamaan Allah yang sifatnya khassah yang artinya adalah pertolongan Allah, dukungan Allah itu hanyalah kepada orang-orang yang merealisasikan tauhid Jadi kebersamaan Allah hanya bersama untuk orang-orang yang merealisasikan tauhid. La tahzan innallaha ma'ana. Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, jangan kau bersedih, sungguh Allah bersama bersama kita. Maksudnya pertolongan Allah bersama bersama kita. Karena ma'iyah itu ada dua. Ada ma'iyah itu ma'iyah khasah, ada ma'iyah ammah. Ma'iyah ammah itu kebersamaan Allah yang sifatnya umum, itu bersama seluruh makhluknya. Dan itu maknanya adalah ilmu ya e, apa pengawasan Allah, ya, peliputan Allah. Allah bersama seluruh makhluknya maksudnya ilmu Allah ya e, liputan Allah, pengawasan Allah ter, e, eh, meliputi seluruh makhluknya. Tapi kalau ma'iyah khasah adalah kaitan dengan nusrah, ta'yid, Eh, dukungan pertolongan Allah itu hanya bagi orang-orang yang mukmin. Kemudian e, mereka dimuliakan wa yukramu yukarramuna bi rifaillahi anhum. Mereka dimuliakan dengan apa? Dengan pembelaan Allah terhadap mereka. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sungguh Allah membela orang-orang yang yang beriman orang-orang yang beriman ketika dicela itu uh, Allah Subhanahu wa taala menjamin akan membela nya Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa tentang cara bagaimana membela orang-orang yang beriman tersebut. Kemudian juga e, diberikan apa? kemudian dengan tamkin wa'adallahu alladziina amanu minkum wa 'amilus la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? janji bahwa orang-orang yang beriman dan beramal e, soleh akan diberikan apa? Istikhlaf. Istikhlaf di muka bumi diberikan apa? Eh, dijadikan sebagai pemimpin di muka bumi dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka apa? Tamkin. Tamkin di muka bumi. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun Jadi Allah memberikan janji dengan apa istikhlaf dan tamkin di muka bumi. Dan juga apa nusrah, ya, nusrah pem, e, pertolongan Allah bagi orang-orang yang merealisasikan tauhid ini, Allah memenangkan mereka terhadap orang-orang kafir, terhadap musuh-musuh kaum muslimin. Intan surullaha yansurkum. Bila kalian menolong Allah, tentu Allah menolong kalian. Kemudian walaqad sa'a ahlul kufri wan nifaqi fi tamsi famsi din wa tahrifi mafahimihi hatta yub'idu ahlal islami an masdari quwwatihim wa wihdatihim orang-orang kafir dan orang-orang munafik telah berupaya di dalam apa menghapus pilar-pilar din ini dan di dalam memalingkan eh, pemahaman-pemahaman din yang sebenarnya so, sehingga mereka bisa apa menjauhkan orang-orang Islam dari sumber kekuatan dan persatuan mereka. Para penjajah dahulu mereka telah berhasil ketika mereka pergi meninggalkan secara fisik negeri kaum muslimin, tapi mereka menanam ya, menanam eh, antek-anteknya di negeri kaum muslimin sebagai apa? Sebagai agen mereka dan agen-agen tersebut juga memanfaatkan bekerja sama dengan orang-orang sesat dari kalangan orang yang intisab kepada ilmu untuk memalingkan kaum muslimin dari dinul Islam yang sebenarnya. Setiap negara ya, e, penjajah itu telah mengkotak-kotak negeri kaum muslimin ya, menjadi kandang-kandang kecil terus di setiap kandang menaruh anjing untuk menjaganya itu para penguasa murtad itu untuk apa untuk mendikte kaum muslimin dan penguasa murtad ini bekerja sama dengan masyayikh su, syekh-syekh jahat yang menyesatkan kaum muslimin, yang memalingkan uh, kaum muslimin dari sum, dari Islam yang sebenarnya. Ketika sudah dipalingkan dari sumber Islam, dari Islam yang sebenarnya, maka apa kekuatan kaum muslimin pun menjadi lemah dan mereka pun mereka pun tidak bisa bersatu. Dan itu adalah fakta yang apa yang ada wa awkalu ila wukalaihim at tawagid muhimmata tahrifid dini wa tagribil muslimin. Orang-orang kafir itu mereka telah menugaskan e, kepada wakil-wakil mereka itu para togut ya, tugas untuk memalingkan dinul Islam ini dan dalam apa me, menjadikan kaum muslimin hidup bercorak ala barat fastakhdamu sultatahum fi man'i sautil haqqi bisijni wa tasfiyatil ulama as-sadiqin. Di mana para togut itu mereka menggunakan kekuasaannya di dalam e, menghalangi suara kebenaran dengan cara apa? Memenjarakan dan dengan cara membersihkan, nah, berarti e, membunuhi ulama-ulama yang jujur wa ta'awanu ma'al munafiqin wa في dhalalati fi والانحراف dhalali wal inhirafil wal manhaji. Dan para togut itu bekerja sama dengan kaum munafikin dan ulama-ulama kesesatan di dalam menyebarkan kesesatan dan penyimpangan akidah dan manhaj. Mereka kerjasama seperti Pak zaman sekarang, mereka kerjasama dengan orang-orang sufi ya, kerjasama dengan orang-orang Jahmiyah, Murji'ah, orang-orang Murji'ah Salafi Maz'um, mereka diberikan apa keluasaan untuk menyebarkan pemahaman mereka. Karena apa? Membius kaum muslimin supaya tunduk kepada para tabut murtad itu. Hatan darasat ma'alimul haq sampai lenyaplah pilar-pilar kebenaran. Faqayyadallahu li ummatil islami man yujaddidu dinaha wa yuhyi aqidataha. Maka Allah pun menyiapkan telah e, menyiapkan bagi umat Islam ini orang yang memperbaharui din mereka dan menghidupkan kembali akidah mereka yang sebenarnya. Fasada'u bil haqqi wa aqamu syairatal jihadi wa qara'u ahlal kufri war riddati di mana mereka e, menyuarakan kebenaran, menegakkan eh, syariat jihad dan memerangi orang-orang kafir dan murtad hatta makanallahu lahum biiqamati khilafatin islamiyah sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan tamkin kepada mereka untuk menegakkan khilafah islamiyah yahkumuna bisyar'illahi wa yuhyuna man darasa min ma'alimit tauhid. Mereka menegakkan syariat Allah. Mereka memerintah dengan syariat Allah dan menghidupkan kembali pilar-pilar tauhid ini yang sebelumnya telah lenyap. Wa nahnu al-yawma bi fadlillah na'ishu fi dhilli hadhihi al-khilafatil maimunatil mubarakah. Dan uh, kami pada hari ini dengan karunia Allah hidup di bawah payung khilafah Maimunah Mubarakah. Di bawah kepayung khilafah yang membawa kebaikan lagi penuh berkah ini. Wahirsan ala baqaiha wa dawamiha dan sebagai bentuk antusias kami, keseriusan kami supaya khilafah ini tetap eksis dan tetap apa? berlanjut. Terus kana la lana an nansyura al-haqqa wa nad'uwa ilaihi. Maka kami harus apa? menyebarkan kebenaran dan mengajak kepadanya. Lian sya'a jailun muwahhidun sadiqun yu'idullahu ala yadaihi amjada ummatina. Supaya tumbuhlah generasi muwahhid yang jujur yang lewat tangan-tangan mereka itu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kejayaan-kejayaan umat kita ini. Wahada mukhtasarun fi asli dini a'dadnahu lil mu'askarati syar'iyyati nas'alullah an yanfa'ana bihi wa ikhwanana al-muslimina amatan wal mujahidina khasatan dan ini dari salah ini adalah ringkasan dalam apa din yang telah kami uh, susun untuk apa muaskarat syariah untuk uh, kem-kem syari untuk daurah-daurah syariah kami mohon kepada Allah agar menjadikan uh, apa memberikan manfaat kepada kami dengannya dan juga saudara-saudara kaum, kami kaum muslimin secara umum dan secara khusus para mujahidin. Ini adalah apa e, mukaddimah mukaddimah bagi uh, risalah ini. Dan insya Allah nanti uh, kita akan masuk kepada bahasan uh, mukarrar tauhid tauhid ini pada pertemuan yang akan datang. Uh, cukup banyak insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang kita uh, memulai kepada bahasan dan diharapkan pada pertemuan yang akan datang sudah ada Eh, masing-masing memegang risalahnya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.